muslimat pendengar satu radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bergabung bersama kami di gelombang FM 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah yang dipancar luaskan dari Markas Selama Sunnah nyaka Kasantri, Kecamatan Hikmal, Lombok Timur. Para pendengar satu radio dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya pada kesempatan malam hari ini kita akan simak kembali yaitu kajian share langsung bersama Ustadz Mizan kudus LC Hafidullah Ta'ala yang dimana pada malam hari ini kajian share langsung beliau isi bertempat di Masjid Raya Selong, Kecamatan Selong Lombok Timur. Semoga apa yang akan kita simak pada kesempatan malam hari ini berjalan dengan lancar adanya tanpa ada hambatan apapun pada malam hari ini. Semoga kajian uh, berjalan dengan lancar kita simak. Dan kita telah terhubung bersama rekan kita yang ada di lokasi kajian dan kami dari studio ucapkan selamat menyimak.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 Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita hidayahnya. Semua kita para jamaah yang hadir di tempat ini atau yang mendengar pribadi saya pengurus semua semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah Sebab hukum asal manusia ini semuanya sesat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis kursi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadait." Wahai hambaku, seluruh kalian itu sesat illa man hadaitu kecuali yang aku telah berikan petunjuk fastahduni ahdikum minta petunjuk kepadaku niscaya aku berikan kalian petunjuk tersebut cuma masalahnya para jamaah apakah petunjuk itu datang menjemput kita atau kita yang menjemput petunjuk Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Niki perlu teketwana. Ah. Iya kagen datang ini teh hidayah na tuh itu nih teh ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Inni zahibun ila Rabbi sayahdin Tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi berangkat menuju Tuhanku, dialah yang akan memberi aku hidayah. Berarti apa para jamaah? Harus dicari. Harus dituntut. Kalian ya, kami ya. Coba kita melihat kisahnya Jabir bin Abdullah. Dalam hadis yang sahih dia mengatakan ini sami'tu hadithan an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar satu hadis dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum aku dengar. Fabta'tu ba'iran. Maka aku membeli onta sengaja dibeli onta sudah pada zaman karena tempat jauh sampai disebutkan oleh para ulama kita Jabir berangkat dari Madinah sampai ke Syam perjalanan satu bulan hanya dapat satu hadis seulan aleka para jamaah ide ya rapat ini masjid agung ini masa daging daging datang Kemudian juga lihat di dalam surah Al-Kahfi, surah yang disunnahkan untuk dibaca pada hari Jumat dan malam Jumat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fantalaqa. Keduanya berangkat. Fantalaqa. Musa dan gulamnya berangkat. Musa dan gulamnya berangkat. Maka ini menunjukkan apa para jamaah? Hidayah itu, petunjuk ini perlu kita bergegas. Ita metaya, kita berangkat mencari dia. Maka oleh karena itu dahulu ulama kita mengatakan al ilmu yu'ta ilaihi wa Ilmu itu didatangi bukan dia yang datang. Layak lagu niki para jamaah nengke jene dia datang Lagu hitam ya. La ilaha illallah. Ingat para jemaah, kita mengingatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang datang belajar, menuntut ilmu agama ini, tauhid, was sunnah. Dari Abu Umamah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihi Salat wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjidi" لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر الحاج تاما حجته Barang siapa yang berangkat ke masjid Alhamdulillah pelunggu berangkat ke masjid Tetapi apa tujuannya? kita dengan rame Atau melihat ustadznya Karena dia baru <laughs> Enggak. Tetapi apa? La yuridu illa an yata'allama khairan. Tidak ada tujuannya kecuali belajar kebaikan. Au yu'allimahu atau mengajarkan kebaikan. Apa ganjarannya para jamaah? Keajiril haji taman hajatuhu. Seperti pahala haji sempurna hajinya. Allahu Akbar birayuli sekalam niki para jamaah lamun tetuni abda beselapuda mondong pahala haji lengkap uli. sementara jamaah haji teberuna datang Allahu alam bagaimana haji mereka tapi kita berharap mabrur dari Allah Subhanahu wa taala tetapi bukan berarti gagal haji para jamaah tengaji ngaji baik tidak itu segi pahala tetapi mereka dengan badan dan harta harta mereka, cuma hati-hati yang merusak amal ibadah Diriwayat Diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Imam Al-Hakim mengeluarkan dengan lafaz falahu ajru mu'tamir tamal umrah. Datang ke masjid, belajar kebaikan, belajar agama ini, belajar tauhid atau mengajarkannya, dia mendapatkan pahala umrah sempurna umrahnya ditambah lagi yaitu dan pahala haji sempurna hajinya. Berarti apa? Haji dan umrah. Allahu Akbar. Ikhlas para jamaah. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dengan syarat Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar menuntut ilmu." Kita nuntut ilmu niki para jamaah. Keluar menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Dia di jalan Allah, dia fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Dalam Sunan Tirmidzi katakan hadisun hasanun gharib. Maka sebagian ulama melemahkan hadis ini, namun dengan syahid ada penguat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Naiklah derajat hadis ini menjadi hasan. Maka kita datang sekarang niki para jamaah kita sedang berada fi sabi fi sabilillah. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu arbah mengatakan Man ra'a al-ghudu wa rawaha ila al-'il laysa bi jihad asa aqluhu wa ra'yuh Siapa yang memandang berangkat dan pulang menuju ilmu bukan termasuk jihad maka orang ini sudah kurang akal dan kurang waras jadi peluang sami sekarang ini sedang berjihad para jamaah. Kita sedang berjihad ini para jamaah. Oleh karena itu, ini dibawa oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, "Innama ju'ila talab al-ju'ila talabul ilmi min sabilillah kafan Abu Darda dan sebelumnya Nabi menjadikan belajar nuntut ilmu agama niki termasuk sabilullah berjihad li'anna bihi qawamal Islam karena dengan ilmu ini Islam tegak para jamaah tempur wali salam Kama anna qawamahu bil jihadi. Sebagaimana Islam itu juga akan tegak dengan adanya jihad. Tapi ingat jihad yang syar'i. Jihad yang lengkap rukun syaratnya. Tahakkukul masalih. Maslahat kita dapatkan. Watandafi'u al-mafasid. Mudarat tertolak. Jihad yang syar'i para jamaah. Jihad ma'al imam bersama pemimpin di setiap negeri kaum muslimin bukan jihad sembarangan ndekna jihad ala teroris dan semisalnya tidak tapi jihad yang syar'i jadi dua yang menegakkan agama ini kepada jamaah dua faqawamud dini bil ilmi wal jihad tegaknya Islam ini dengan ilmu dan jihad karena jihad ada dua. Jihad dengan tangan, jihad dengan pedang, yang bisa jihad dengan tangan dan pedang, banyak orang yang bisa. Pelungguh mungkin kalau diserahi senjata satu demi satu, masa dia tahu nembak, nembak angin. Ini ya? insya Allah banyak jamaah kita yang pintar nembak burung yang kecil-kecil jatuh. Bapak lagi manusia beri awak nah? Maka jihad dengan senjata, dengan tangan, banyak yang bisa para jamaah. Wasanil jihadu bil hujjati wal bayan. Yang kedua berjihad dengan dalil. Qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahaba. Wa hadha jihadul khassah. Jihad dengan dalil ini jihadnya orang-orang tertentu para jamaah. Min atba'ir rusul. Siapa orang tertentu niki pengikut-pengikut para para rasul. Wahwa jihadul a'immah. Inilah jihadnya para ulama. Ini jihadnya para ulama. Wahwa afdalul jihadain. Menjelaskan dalil menjelaskan ilmu kepada umat ini jihad yang paling afdal para jamaah. Li'idhami manfaatihi karena manfaatnya besar. Wa syiddati mu'natihi karena banyak hal yang dibutuhkan. Harus nengapal dari para jamaah. Atindak nengapal-ngapal. Supaya jangan apa? Istilah sasanya Semarang ketepuk. Mana yang ada di pikirannya langsung disampaikan. Tidak tahu sahih atau tidak sahih. Baib ke, lemah ke, palsu ke. Pokoknya apa di pikiran, semua disampaikan. Jadi berat. Wa a'daihi dan jihad menyampaikan hak ini banyak musuhnya. Ini dia sebagai himbauan bagi kita para jamaah rahmat Allah Azza wa Jalla. Salat serta salam tidak lupa kita aturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Alhamdulillah pada pertemuan yang telah lewat kita ambil ada empat di antara fadailut tauhid wa khasaisut tauhid keistimewaan at-tauhid. Ingat, belajar tauhid dia adalah pelajaran paling mahal. Pelajaran yang paling afdal. Kenapa? Karena berbicara tentang Allah dan hak Allah. Apa kata para ulama kita? Syaraful il bisyaraful ma'lum. Mulianya ilmu itu ditinjau dari mulianya yang akan diilmui. Jadi mulianya ilmu itu dilihat dari mulianya yang akan diketahui? Adakah yang lebih mulia untuk diketahui selain Allah? Arah kehebatan bagusan si ketahui selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada para jamaah. Allah yang paling mulia untuk dikenal. Maka tauhid ini berbicara tentang Allah, hak Allah, diri Allah. Baik, terakhir kita ambil keistimewaan yang keempat bahwasanya tauhid ini sebab keamanan dan hidayah dunia dan akhir akhirat. Sekarang kita lanjut al-amrul khamis poin yang kelima. يقول حفظه الله تعالى من خصائص التوحيد أن التوحيد فيه السلامة من الاضطراب والتناقض Di antara keistimewaan tauhidnya Nabi dan para Rasul, tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat dari kegoncangan, selamat dari at-tanaqud, pertentangan. Tidak ada pertentangan di dalamnya para jamaah. Tauhidnya Nabi dan para sahabatnya, tauhidnya halus sunnah, a'immatul arba'a Abu Hanifata, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, dan imam-imam ahlus sunnah yang lainnya, akidah mereka, tauhid ini tidak ada goncangnya di narak perten pertentangan. Bikhilafil aqaidil ukhra. Berbeda dengan akidah yang lain. Beda dengan akidah yang lain, bukan akidahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mu'tazilah, Wal-Jamiyah, dan yang lainnya. Dari kelompok-kelompok yang ada dalam Islam Niki, aliran-aliran dalam Islam Niki pada jamaah fahiya muttaribah. Selain dari akidahnya Nabi dan para sahabatnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salafiyah, akidahnya salafus saleh, selain dari itu muttaribah, goncang wa mutanaqibah bertentangan. Dalilnya mana? Firman Allah Azza wa Jalla dalam suratun nisa ayat yang ke-82 walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira andai kata Al-Qur'an datangnya dari selain Allah datangnya dari selain wahyu Allah akan ditemukan banyak perbedaan nah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akidah salafiyah niki akidah yang sumbernya Al-Qur'an, maka tidak pernah akan ada pertentangan para jamaah. Tidak pernah akan ada. Fal aqaidul lati yakhtari'uha an-nasu wa yuhdithunaha, maka akidah yang dibuat oleh manusia, manusia ngarang, manusia yang buat fiha minal ittirab pasti goncang. Watanaqudu syai'ul kathir. Banyak pertentangan. Amal imanus sahih. Adapun iman yang benar, akidah yang selim, tauhid yang kokoh, yang sumbernya Al-Qur, yang sumbernya sun, sunnah hadis yang sahih, bahwa salimun min dzalika kullihi akan selamat dari pertentangan, perselisihan dan ya kontradiksi tidak pernah akan ada para jamaah. Saya bawakan di sini ucapan salah seorang ulama Asy-Syafi'iyah Al-Kibar yaitu Al-Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala. Beliau bernama Muhammad ibn Mansur Ibn Abdul Jabbar As-Sam'ani yang wafat tahun 489 Hijriah min kibar syuyukh Syafi'iyah di antara tokoh ulama Syafi'iyah yang besar beliau rahimahullahu taala menjelaskan akan kehebatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak ada pertentangan, yang tidak ada perselisihan, apa kata beliau? Beliau rahimahullah taala mengatakan Apa kata beliau? Beliau rahimahullah taala mengatakan wa amma sairul firaq adapun kelompok-kelompok yang lain maka mereka fatalabuddin la bi tariqihi mereka mencari agama bukan dengan caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahum raja'u ila ma'qulatihim karena mereka kembali ke akal mereka wa khawatirihim kembali ke perasaan mereka wa fatalabuddin min qibalihi mereka mencari agama dari mereka fa idza sami'u syai'an minal kitab was sunnah kalau mereka mendengar sedikit dalil Al-Qur'an maupun sunnah arabu ala mi'yari uqulihim ditimbang menurut akal mereka Wa illam yastaqim fa in istaqama kalau cocok dengan akal terima. Wa in lam yastaqim kalau tidak cocok dengan akal, radduhu mereka tolak. Ini dia penjelasan Al-Imam As-Sana'a Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah taala. Lalu beliau mengatakan, "Wa kana sababu wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis." Sebab mereka sepakat Ahlus sunnah atau ahlul hadis ini annahum aqaduddin minal kitab was sunnah wa tariqin naqli mereka mengambil agama dari Al-Quran dan hadith yang sahih wa tariqun naql dengan cara memindahkan Al-Quran dan sunnah wa amma ahlul ahwa atau rasahumul ittifaq wal i'tilaf akhirnya mereka sepakat Wa amma ahlul ahwa adapun pengikut-pengikut hawa nafsu akhazuddin minal ma'kulat. mereka mengambil agama dari akal mereka wal ara pendapat-pendapat syekh mereka fa'awrasahumul iftiraq wal ikhtilaf maka jadilah mereka berbeda dan berpecah belah dan berselisih Fa'innan nakalawar riwayah anistiqat al-muttafiq al-mutqinin. al muttafiq al mutqinin qallama yahtalif yang namanya riwayat dari orang-orang yang terpercaya Sanani rahimahullah Al Imam Sam'ani dalam kitab Saunul Mantiq dan juga dalam kitab Al Hujjah fi Bayani Al Mahajjah. Ini penjelasan kibar ulama Asy-Syafi'iyah yaitu Al Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah taala. Ini keistimewaan yang kelima, yang keenam. من خصائص التوحيد أنه موافق للفطر السليمة keistimewaan akidah ahlu sunnah wal jamaah tauhid nabi dan para rasul tauhid nabi dan sahabat muafiq cocok lil fitris salimah cocok dengan fitrah manusia yang selamat cocok dengan nurani manusia yang sehat. Cocok. Wal uqul al mustaqimah cocok dengan akal yang lurus. Tauhid niki para jamaah. Maka tauhid adalah agama fitrah. Walau turikal insanu wa fitratuhu wa fitratahu lama kabilah ghairat tauhid. Andai kata manusia ini para jamaah dibiarkan, tidak usah diajar. Tidak usah diajar, itulah ngajar ya. Ngeluang ya, ndotang ya, enang ya. Biarkan dia. Biarkan fitrahnya jangan disuntik dengan apa-apa saja sudah. Biarkan dia. Lama kabilah ghairat tauhid tidak mungkin dia akan menerima selain dari tauhid tidak mungkin. Lianna yatawataku ma'al fitrah. Karena tauhidnya Nabi dan para rasul itu, tauhid sahabat, cocok dengan nurani yang sehat. Cocok dengan fitrah asal muasal penciptaan manu manusia. Maka tauhid ini adalah bal huwal fitrah, dialah fitrah manusia. Maka para jamaah, ketika kita mengkaji masalah tauhid jangan bosan. Karena apa? Tetulah tiba aslin teh. Kita kembali ke kandang kita semula para jamaah. Kita kembali ke asal muasal penciptaan kita para jamaah kalau kita membahas tauhid niki. Mana dalilnya? Perlu dalil. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Rum ayat yang ke-30. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون tegakkanlah wajahmu lidin kepada agamanya. Hanifa condong kepada tauhid jauh dari kesyirikan. Fitrat Allah ciptaan Allah allati fataran nasa 'alaiha yang manusia diciptakan di atasnya adalah tauhid. La tabdila li khalqillah. Tidak bisa diganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala para jamaah. Jadi Allah menciptakan manusia bertauhid, siap menerima tauhid, tidak akan bisa diganti. Maka apa? Zalika dinul, dinul Itulah agama yang tegak, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mungkin akan dijelaskan ayat yang tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma syirik adapun syirik Nabi nama syirik para jamaah. Asyirik sarfu syai' min anwa'il ibadah li ghairillah atau sarfu syai'in li ghairillah bima huwa min khasa'isillah yang namanya syirik memalingkan ibadah yang untuk Allah kepada selain Allah. Atau lebih umum, memalingkan sedikit saja dari kehususan Allah kepada selain Allah. Kehususan Allah niki ada tiga para jamaah. Pertama namanya rubu rububiyah. Diambil dari firman Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa rububiyah? Perbuatan Allah. Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur segala-galanya. Kalau niki ini yang kita palingkan kepada selain Allah, berarti jatuh kita namanya dalam kesyirikan para jamaah. Kenapa? Karena itu hak Allah. Sudah kita mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Pengatur pemelihara seluruh alam Mungkin kalau kita berkeyakinan ada yang mengatur selain Allah seperti kita katakan wali yang ngatur gunung bagaimana Allah sudah mengatakan wabayyudabbirul amra siapa yang mengatur segala-galanya Ditanya orang musyrikin, "Fasayaquluna Allah." Mereka menjawab Allah yang atur segala-galanya. Lagu kita apa kita bilang? Kenapa ini bendungan ini kok tidak rusak-rusak? Oh, arah isinan jaga iya. Untung sembelian otak maduk ini. Ini para jamaah, tidak sadar gitu. Ini. Jadi hak prerogatif Allah kita berikan kepada mah. Itu nama syirik pada jamaah. Maka Ibnu Abbas mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Membuatkan Allah tandingan dalam kehususannya. Kehususannya ada di pertama rubu, yang kedua uluhiyah atau iba apa kita bilang iya karena budu wa iya karena ta'in. Iyaka dalam bahasa Arabnya ada tuhasrin. Kalimat membatasi. Iyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Mesa-mesa Allah tempat kita beribadah apapun jenisnya para jamaah. Misal nyembelih apa doa kita coba? Di antara doa kita, Inna salati wa nusuki. Dalam Al-Quran, Inna salati, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma huwa nusuk? Apa arti nusuk? Ai hati sembelihanku. Tapi sekarang bagaimana Bismillah Allahu Akbar. Tetapi apa? Kita gorok ayam di dasar masjid. Yo, karena gede kele anu darakna na kuat. Tentu Bismillah Allahu Akbar. Tetapi hati ini karena dasar. Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Sembelihanku karena Allah, sekarang bukan karena Allah. Ya mundik dek sembelihang ya rarak bareh. Ya. Hati-hati loh pada jamaah. Ini tidak sadar kita. Sementara ikrar kita iya tanak budu. Inna salati apa kenani no? Ya kenani no. tidak nyembeli kecuali Allah yang mendorong kita nyembelih dan karena Allah pula kita menyembelih menyembelih. Keistimewaan Allah yang ketiga namanya asma wasifat Diambil dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua nama nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang banyak sifat-sifat Allah di antaranya Alimul Ghaib. Allah yang mengetahui yang gaib. Tetapi sekarang apa? Lain ceritanya para jamaah. Bagaimana ceritanya? Hilang hondanda, hilang sampi jaranda. Ndek dah lalu ngelapor tiba polisi. Ndek dah ngelapor tiba kepala desa. Lagu datang Ida tiba dengan pinter ngendeng. Dedikan. Yuh, Sasan salah ini ya, kan syarat ini ya, kan. Dengar hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Man ata arrafan. Siapa mendatangi arraf? Arraf ini asal dari kata buka tangan. Oh, karena setahun mati yang teruan ini. Gita muka Cocok. Nak merari, enggak tiang merari niki. Coba ambiaran seni nak calonnya kan janta. Ah, dina beda. Sekarang kita bertanya para jamaah, dari mana dia tahu santinu tinu aning menjauh isi teh malah? Wah, iya miak kesepakatan ke, saling telepon nih neng pun jauh nah. Sementara kita sudah meyakini alimul ghaib, fala yubhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah yang tahu yang gaib, tidak ditampakkan gaib itu kepada siapapun. Ya lagu ini ya cocok. Ini ya kena. Dengar hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya qad yasduqu wa yakhlituhu bi mi'ati kidbah Betul dia benar sekali tapi seratus bohongnya. Bisa dua ini dilengkat nabin dengan cadangan ini coba. Ini kekhususan al rububiyah alhamdulillah ya rabbil uluhiyah atau ibadah Iya karena budu. nama dan sifatnya ar-rahman ar-rahim atau terserah urutannya mana saja pada jamaah. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya asal manusia ini memang tauhid. Yaitu dalam Sahih Muslim dalam hadis Qudsi Allah Taala fihi Allah Azza wa Jalla berfirman Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum Aku menciptakan hambaku semuanya hunafa. Hunafa itu condong kepada tauhid jauh dari mempersekutukan Allah. Niki arti huna hunafa. Hanif. Wa innahum atathhumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Setan yang datang yang memerongkan mereka, membelokkan mereka dari agama mereka. Jadi khalaqtu ibadi hunafa kata Allah, aku ciptakan hambaku hunafa ay alal fitrah allati hiya tauhid di atas tau tauhid. Mana dalilnya para jamaah? Alastu bi rabbikum qalu bala wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala ketika Allah mengambil perjanjian dari keturunan Adam, ita niki selaku para jamaah. Wa ashadahum ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala mintai mereka persaksian atas diri Allah. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian, sesembahan kalian? Bukankah aku saja yang berhak diibadahi? Apa jawaban kita waktu kita masih berbentuk benih para jamaah? Semua kita mengatakan ba bala ya kenana itaniki lahir dalam keadaan bertau bertauhid. Tapi yang merusak kita siapa? Syai syaitan. Ambah siapa lagi merusak kita? Wajah fis sahih. Demikian juga dalam sahih yaitu sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini buktinya para jamaah kita niki terlahir tauhid. Maka sekarang kita mengaji tauhid supaya kembali kita terlahir seperti semula. Jangan mau diganggu sama syaitan. Setan yang pertama. Yang kedua, Mamin mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan tauhid. Ini arti fitrah para jamaah. Ingat, hadis yang satu saling tafsirkan ayat ditafsirkan oleh ha hadis. Fitrah di sini artinya tau tauhid. Coba lihat. fitrah Allah Allah fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya yaitu tauhid. Maka Nabi mengatakan setiap anak yang baru lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Bertauhid sudah siap sudah untuk menerima ajaran akidah sahihah niki para jamaah. Siapa yang merusak mereka? Fa'abawahu yuhawidanihi. Ibu bapaknya yang menjadikan dia Yahudi. Kah dengan toa para jamaah. Ita niki dengan toa tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapaknya yang menjadikan dia Nasrani au yumajjisanihi afwan au yunasiranihi. atau menjadikan dia nasrani kama tuntijunal bahimata hal tajiduna fiha min jad'a sebagaimana binatang ternak begitu lahir sapi sampi para jamaah suntik ya dengan model sekarang bukan kawin alami otomatis yang lahir apa Sa sapi dan insya Allah anggota badannya leng lengkap lalu apa kata Nabi hal tajidu nafiha min jada'a apakah ada yang hilang hidungnya sugul hilang hidungnya ke hatta takunu antum tajda'unaha sehingga kalian yang punya sapi yang menghilangkan hidungnya baru dia hilang hidungnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang sempur, sempurna. Baik. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain, itu riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فأبواه yuhawwidani, أو ينصرانه أو يمجسانه kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a Bapaknya yang menjadikan Yahudi Orang tua menjadikan Kristen Orang tua menjadikan maju Sebagaimana binatang itu terlahir sempurna hidungnya, telinganya Maka demikian pula kalian diciptakan oleh Allah bertauhid tidak ada yang menghilangkan telinganya kecuali yang punya yang akan menghilangkan telinganya. Tidak terlahir dalam keadaan hilang telinganya. Yang terakhir hilang telinganya sangat-sangat jarang para jamaah. Oleh karena itu, dari sini para jamaah, fazaihul bolal penyimpangan kesesatan, kebatilan, fahadza bi lil abawain. Ini perbuatan kedua orang orang tua. Jadi pertama syaitan, yang kedua orang orang tua. Ini yang merubah fitrah kita. Baik. Fatauhid wa dinul fitrah, tauhid itu agama fitrah. Wa amma syirku, adapun syirik membagi ibadah kepada selain Allah, membagi kekhususan Allah kepada selain selain Allah. Dan yang lainnya dari kesesatan dan kebatilan, ini semuanya bertentangan dengan fitrah. Adapun tauhid ini cocok dengan akal sehat karena sesungguhnya akal sehat yang belum menyimpang tidak akan ridho kecuali dengan tauhid. Tidak akan menerima kecuali tauhid. Coba kalau orang akan sehat pada jamaah tidak akan mungkin riba dengan memiliki banyak Tuhan. Tidak mungkin akan ridho bergantung kepada kubah. Tidak akan ridho bergantung kepada tanah. Tidak akan ridho bergantung kepada batu. Nggak akan ridho orang yang sehat akalnya. Lihat Umar radhiyallahu anhu arbah dalam sahihain riwayat Bukhari Muslim. Waktu mencium Hajar Aswad. Apa katanya? Ya Hajar. Karena apa? Tadi dia baru selesai memerangi orang nyembah batu. Sekarang kan kita geniduk batu, ini cocok ini. Tadi orang nyembah batu kita perangi. Sekarang kok kita mau nyium batu lagi? Tetapi apa kata beliau? Karena beliau punya iman. Ya hajar. Ini a'lamu annaka hajarun. Hei batu, saya tahu kamu batu. La tadur wa la tanfa. Kamu tidak bisa ngasih saya mudarat, tidak bisa juga ngasih saya mam. Tidak bisa kamu. Coba bayangkan para jamaah. Padahal ini batu dari sur surga dalam hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al Hajarul Aswad Hajarun minal Jannah. Au nazala minal jannah ashaddu bayadan min bayadan min salji walakin sawadathu khataaya bani Adam. Hajar Aswad tinggi adalah batu yang turun dari surga diturunkan oleh Allah dulunya lebih putih dari es. Es para jamaah. Masa anak no es. Putih. Lebih putih dari itu ajar Rasulullah dulunya. Tetapi yang menjadikannya hitam bidang-bedang khataya bani Adam dosanya anak Adam. Maka dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laula ma massahu min arjasil jahiliyah ma massahu du'ahatin du'ahatin illa syufi andai kata tidak terkontaminasi bahasa modernnya endak nawah kena terinfeksi oleh syiriknya orang-orang jahiliyah orang-orang sakit yang menyentuhnya pasti disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lagu sayang para jamaah. Ya bahayanya syirik no, batu putih jadi betang isinya para jamaah. Bayangkan batu dari surga lagi. Nah ini Umar iman yang mengatakan apa? Eh batu saya tahu kamu batu lah atau berwala tampak. Kamu tidak bisa kasih manfaat, tidak juga akan kasih mudarat atau menolak mudarat. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك Andai kata aku tidak melihat Nabi mencium kamu, saya tidak akan cium kamu. Coba para jamaah. Endak ku kita Nabi hidup kamu, ndek ku meleng hidup kamu. Mana? Inilah agama dibangun atas dasar ittiba, ikut Nah tama akal kende na tama akal lamun nengeno nabi turut wa lah bila cocok si akal punya karena bareh mudi coba ini kan masuk akal ngonek temarangin dengan nyembah batu selalu ditagir hidup batu nah ini para jamaah hada huwa maka Tak mungkin dibuat orang yang sehat akalnya terhadap ya bergantung kepada batu, bergantung kepada pohon, bergantung kepada air, bergantung kepada tanah, bergantung kepada kubah. Nggak mungkin ridho para jemaah. Orang yang sehat ah, akalnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-39 dan selanjutnya, "A'arbabum mutafarriquna wahidul qahhar?" Apakah Tuhan yang banyak lebih baik atau yang Esa Al-Qahar yang maha perkasa? Be bagusan silue ini katu sisai. Yang satu dan perka, perkasa. Dan ingat dalam bahasa Arab, semua yang disembah itu namanya ilah. Eh, batu itu disembah, udah kedekramatan Tuhan batu itu. Berengkala menerima. Berarti apa? Enam kanca Allah Tuhan bahwa. Maka hati-hati para jamaah. Orang punya akal nggak akan ridho para jamaah. Sampai muwahidul jahiliyah. Orang bertauhid di zaman jahiliyah namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Ketika dia meninggalkan agama kaumnya sebagaimana yang dibawakan Imam Ibn Ishaq dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah, Arabban wahidan am al farabbin adinu idza taqassamatil umur kalau perkaranya banyak mana lebih cocok Tuhan yang satu atau Tuhan yang seribu kan? Azaltul Lat wal Uzza jami'an Aku tinggalkan Lat, Uzza semuanya. Kadzalika yaf'alul jalidus sabur. Demikian juga yang dilakukan oleh Al-Jalidus Sabur. Fala Uzza adinu walabnataiha. Uzza aku tidak sembah. Anaknya aku tidak sembah. Wala sonamai bani amrin awa adiru. Tidak juga berhalanya bani Amr. Ini para jamaah. Orang jahiliyah yang masih sehat akalnya. Tidak rela pula dengan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tauhid ini agama fitrah. Maka siapa yang menjelaskan, mendengarkan penjelasan tauhid yang datang dari Allah Rasulnya, insya Allah mengena di hatinya para jamaah. Tembus langsung. Karena apa? Ya mara angkun besi berani magnet. Cocok akan saling bertemu dan saling tak tarik dia. Karena itu asal muasal penciptaan kita yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketujuh. Di antara keistimewaan tauhid anna tauhida huwa rabitul haqiqiyah al-baqiyah al-mustamirah fid dunya wal akhirah. Tauhid ini adalah ikatan kita, jalinan kita, tali kita yang akan bersambung dari dunia sampai akhirat. Tauhid niki tidak bisa akan diputus dari dunia sampai akhirat. Tidak ada pengikat tali paling kuat selain dari tali tauhid para jamaah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 al akhilla teman pelunggu si berkanca bebaturan yauma izin pada hari kiamat ba'buhum li ba'din adu satu sama lain akan saling musuhi illal muttaqin kecuali bersaudara karena dasar ketakwaan kalau ini akan tetap bersatu para jamaah sampai hari kiamat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali dengan orang yang beriman, yang bertauhid. Jangan berkawan kecuali dengan mereka. Kenapa? Percuma berkawan dengan selainnya. Dunia doang kuota barang. Di akhirat ni tabawagin badait para jamaah. Bahkan kita akan saling musuh. Musuhi. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 166, wa taqatta'at bihimul asbab terputuslah segala hubungan wa kullu hubbin zahib yang kita cintai akan hilang yang kita hubungi akan putus kecuali hubungan berdasarkan hubungan aki, akidah tauhid. Ini akan terus bersambung dari dunia sampai akhirat. Kemudian yang kedelapan, min khasais tauhid salamatu masdarihi. Di antara keistimewaan tauhidnya Nabi dan para sahabatnya dan ahli sunnah wal jamaah dan tauhid salaf salamatul masdar sumbernya selamat sumber tauhid kan iki jelas fahuwa ma'khudun min ma'inin azmin. diambil dari mata air yang segar Diambil dari mana? kitab Allah, Diambil dari mana? Sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi alaihi salatu wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini sumber akidah kita para jamaah. Bukan sumber akidah kita mimpi. lah mimpi aku malam Bukan sumber akidah kita Aristoteles, ahli filsafat yang lama-lama akibatnya kita menjadi jil jaringan Islam liberal. Karena apa? Sumber pengambilan mereka yaitu orang-orang Yunani, ahlul falsafah. Bukan sumber pengambilannya kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat para jamaah dalam hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat yang lainnya, taraktu fikum amri Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima. Kalau kalian pegang teguh, apa arti pegang teguh para jamaah? Amalkan dia, gawe ya. Jadi bukan sebagai hiasan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim di Bukan sebagai hiasan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi. Di kita bukan amalkan kandungannya. Terserah. ke dengan nurut kita tuh memilih. Nah cocok isi masyarakat lihat tuh nah cocok. Lagu soalnya cocok isi Allah, cocok isi Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mesti ditanamkan di masyarakat kita para jamaah. Karena apa? Ita niki girang takut li dengan luwe. Nasi ini teman kena tauhid kan sih para jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian dalam lafaz Aisyah yang mauquf sampai Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan ada ucapan Aisyah, "Man talaba ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu an wa arban nas alaihi." Barang siapa mencari ridha Allah, gara-gara itu manusia banyak tidak suka lu dan demen Ih, pengajian apa ini. Tauhid terus syirik masa ditekanggu. Cari ridho Allah tapi orang marah. Allah akan ridho kepada kita. Manusia akan dipaksakan meridhoi kita para jamaah. Allah yang akan menjadikan manusia itu ridho. Sebaliknya waman tola baridon nas bisa khotillah. Siapa cari riba manusia, tapi gara-gara cari riba manusia, Allah marah. Sili Allah Ta'ala. Munggah Allah Ta'ala. Sakhitallahu alaih. Allah marah kepadanya. Wa askhatan nasa alaih. Dan manusia pun akan dibuat marah kepadanya para jamaah. Jadi jangan coba-coba maka cocok ucapan imam kita Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nabi ngena pada jamaah Imam Syafi'i. Ghayatun nasi la tudrak. Keinginan manusia tidak bisa kita capai. No, tidak tahu. Sekarang berapa banyak manusia di dunia ini? Ya kedung duit. Semuanya punya keinginan yang berbeda-beda. Taruhlah orang-orang besar. Berapa banyak orang besar? Banyak. Semua mereka punya jiwa kepemimpinan. Ingin yang terdepan. Pasti akan berbeda juga pendapatnya. Saya keturut di teman cocok. Tentunya Imam Syafi'i para jamaah. Ghayatun nasi la Tujuan manusia nggak bisa kita capai para jamaah. Fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka ambillah perkara yang memperbaiki dirimu. Tidak ada kecuali kembali kepada qala Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti dakwah tauhid harus siap dibenci pada jamaah. La ilaha illallah dikurani menurut pengajian ngafir. Enggak tuh. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu baru mendapat wahyu dibawa oleh Khadijah istri beliau yang mulia kepada Warakah ibn Naufal. Warakah sudah buta para jamaah, tapi dia masih memegang teguh agama Nabi Ibrahim. Maka beliau orang jahiliyah ya, tetapi muslim dan masuk surga. Dikasih tahu bahwa yang datang ini sifatnya apa kata beliau? Beliau mengatakan, tidaklah seseorang membawa seperti apa yang kamu bawa illa uzi melainkan pasti akan disakiti ya laitani jaza'a id akhrajuka qaumuk wa ansuruka wa ansuruka nasran mu'azzaza atau kama qala radhiyallahu an coba sekiranya coba sekiranya Andai kata di saat kamu mengusir kamu, aku masih muda, buta bahkan. Ini terakhir para jamaah. Lalu apa? Penjelasan uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awamu ya, apakah mereka akan mengeluarkan aku dari negeri ini? Iya, siapa yang membawa ajaran ini pasti akan dikeluarkan dan akan disakiti. Demikian. Hah? Ya, ya, Iya betul. Tapi demikian para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah dia kita perlu bersabar di atas akidah ini. Uh, akhir berakhirlah ya apa namanya uh, penjelasan kita masalah khasa isu tauhid keistimewaan tauhid. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Semoga apa kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.